بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Kata beliau halaman yang ke-163 wa umurul ghaibil lati tahdutsu lil mayyit fi qabrihi wa yajibul imanu biha kata beliau perkara-perkara ghaib yang akan dialami oleh si mayit di dalam kuburannya dan wajib untuk kita mengimani dengannya dia yaitu awalan yang pertama maziul malakain datangnya dua malaikat jadi nanti kalau sudah di dalam kuburan didatangi dua malaikat. Mungkarin wa nakirin ilal mayyit, yaitu malaikat mungkar dan nakir datang kepada mayyit. Fa in qala qailun, kalau seandainya ada yang berkata, Kaifa jaa ilaihi bi qabrihi wa nahnu la narahum? Ada orang ngomong misalkan, bagaimana Dua malaikat itu datang kepada si mayit di dalam kuburannya padahal kita tidak melihat mereka. Ini ucapan orang-orang yang seakan-akan mereka menyamakan kehidupan apa akhirat kuburan itu sama dengan kehidupan dunia. Jadi ada orang ngomong, bagaimana mungkin dua malaikat mendatangi si mayit dalam kuburannya padahal kita nggak melihat mereka? Bayangkan itu. Al-jawab jawabannya Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Wa anta faqad faqad huyibat 'anka katsiran al umur. Sedangkan engkau bisa jadi tidak nampak di hadapanmu banyak dari perkara-perkara yang ada. Tapi Allah taala mampu untuk apa? Membikin semuanya yang mungkin manusia mengira tidak terjadi tapi terjadi. Falmalakani ya'tiyanihi wa anta la tarahuma. Maka kedua malaikat mendatangi semuanya tersebut dalam keadaan engkau tidak melihat keduanya bayangkan. Nah, sekarang kan kita kalau masih di dunia kan enggak melihat. Tapi pastikan nanti ketika di dalam kuburan didatangi dua malaikat tadi itu. Nah, wahal anta tara ruhak allati tadkhulu fi jazzatik? Kata beliau, wahal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadika sekarang kamu apa kamu melihat rohmu yang masuk kepada badanmu Melihatlah kita roh kita tidak melihat padahal kita hidup nah kita hidup tapi kita nggak melihat roh kita hal tara kulla syai' apakah kau melihat segala sesuatu tujadu asya' katsirah la taraha dijumpai banyak perkara banyak sesuatu engkau tidak melihatnya Hal taral akla alladhi yumayyizuka ala ghayrika? Sekarang apakah kamu lihat? Apakah kamu melihat akal yang engkau bisa apa? Yang bisa membedakan yang engkau bisa membedakan antara yang lainnya? Paham ya? Jadi ini pertanyaan ini. Sekarang tidak setiap perkara yang kita nggak melihat itu kemudian nggak benar adanya. Malaikat ini kan kita sekarang nggak melihat. Cuman nanti di dalam kuburan itu diperlihatkan. Paham ya? Diperlihatkan sehingga apa? Jangan sampai kita mengingkari perkara-perkara yang kita belum pernah melihat di dunia tapi sudah ditetapkan dalam dalil. Harus kita yakini. Kata beliau, "Hal taral aqla alladhi yumayyizuka ala ghairika?" Apakah engkau melihat akal yang membedakan engkau atas yang lainnya? Ma kullu syai'in la tarahu laysa sahihan. Hadza kalamul madiyyin at-taba'iin. Kata beliau, tidaklah segala sesuatu yang kamu enggak bisa melihatnya itu bukan berarti enggak benar. Ya enggak? Perkara alam gaib kita enggak melihat, tapi bukan berarti enggak benar. Paham ya? Nah, kenapa? Karena kalau yang mengatakan sesuatu yang tidak bisa dilihat itu enggak benar, itu ucapannya al-madiyin atau ba'in yaitu orang-orang yang mereka hanya mengandalkan material paham ya nah pencari harta yang mereka mengandalkan na barakallahu fikum enam perasaan atau yang semisalnya intinya madiyin taba'iyin ini dari kalangan orang-orang yang mereka hanya mengedepankan material. Nah, Allah musta'an. Materialisme atau yang semisalnya. Amma ahlul iman Adapun ahlul iman fa innahum yattafi'u imanuhum kulli ma waradat bihi al-akhbar as-sahihah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya keimanan mereka itu luas, mencakup segala sesuatu yang datang, kabar-kabar yang sahih. Paham ya? Jadi begitu datang kabar yang sahih dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, mereka sami'na wa ta'na, amanna. Eh, mereka mengatakan kami beriman, kami mendengar dengan taat wala yatadakhaluna fihi bi'uqulihim. Mereka enggak ikut campur. Bayangkan orang-orang yang beriman mereka tidak ikut campur nam dalam masalah perkara gaib dengan akal-akal mereka. Karena akal enggak akan mampu. Akal manusia terbatas, tidak akan mampu untuk mencerna perkara-perkara yang gaib. Naam. Fal malakan ya'tiyanihi wa yudrisanihi wa yastantiqanihi. Maka kedua malaikat tadi mendatangi si mayit dan mendudukkan si mayit dan membuat si mayit itu bicara. Bayangkan. Kalau kita saksikan orang sudah meninggal dunia kan meninggal, diam. Nah, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. nah Jadi dua malaikat tadi itu mendatangi si mayit, mendudukkan si mayit, kemudian membuat si mayit tadi apa? berbicara. Man rabbuka Wa madinuka wa man nabiyuka? Siapa rohmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Na'am barakallahu fikum. Fayaqulul mu'min rabbi Allah wa Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin dia akan mengatakan Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Dikenal dengan apa ini? Fitnatul qabr. Dikenal dengan fitnatul qabr. Jadi kalau antum baca artikel atau tulisan fitnatul qabr itu ya pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu dikenal dengan apa? Fitnatul qabr Paham maksudnya ya? Jadi fitnatul qabr itu maksudnya pertanyaan malaikat tadi itu yang diajukan kepada si mayat dengan tiga pertanyaan tadi itu. Paham ya? Itu dikenal fitnatul qabr. Naam. Akhirnya ketika dia bisa menjawab fayunadi munadin, kemudian tiba-tiba ada orang yang memanggil. Nah, nah tiba-tiba ada suara yang memanggil, "An sadaqa 'abdi." hendaknya dia membenarkan hambaku. Hambaku telah benar. Maksudnya benar dengan jawaban tadi itu. Fa'afrisuhu minal jannah wa wassi'u lahu fi qabrihi madda basarih. Masya Allah. Wabtahu lahu baban ilal jannah. Ini yang kemarin kami sebutkan. Jadi ketika dia bisa jawab tadi itu Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhirnya ada suara yang menyeru, sungguh hambaku telah benar. Setelah itu apa? Di bentangkannya kasur dari surga, satu. Yang kedua, diluaskannya kuburannya sejauh mata memandang, dua. Yang ketiga, waftahulahu baban ilal jannah. Bukakanlah untuk dia pintu menuju surga. Baru nyaksikan itu. Menunjukkan bahwasanya nikmatnya luar biasa. Jadi ketika pesan jawab dengan tiga pertanyaan, pertanyaan tadi, langsung diperintahkan Pak fa'afrisuhum minal jannah. Bentangkanlah kasur untuk dia dari surga. Wa wasi'u lahu Dan luaskanlah untuk dia kuburannya sejauh mata memandang. Waftahu jannah dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Bayangkan, di dalam kuburan sudah ditampakkan surga. Akhirnya bagaimana barakallahu fikum? Kita lihat. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Akhirnya datanglah kepada dia dari apa? kenikmatannya dan juga nah barakallahu fikum ketenangannya. Nah, karena apa? Karena posisinya dia sudah mendapatkan kenikmatan luar biasa. Kasur dibentangkan untuk dia dari surga. Kemudian diluaskan kuburannya sejauh mata memandang dibukakan pintu surga Akhirnya apa? Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Mendatangi orang tersebut apa? Kesenangan untuk dia dan juga kelapangan untuk dia. Wa yara manzilahu fil jannah dan dia pun melihat tempat tinggalnya di surga bayangkan. Manzilah tempat tinggalnya di surga ditampakkan. Akhirnya saking senangnya apa? yaqul ya Rabb aqimis sa'ah hatta ardi'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Senang. Karena apa? Di kuburan dan selamatkan, diberikan kenikmatan luar biasa, surga ditampakkan di hadapannya sehingga senang dia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, sa'ah." Tegakkanlah hari kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali. Hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Bayangkan. Kenikmatan. Fayasiru kubruhu raudatan min riyadil jannah. Masya Allah. Akhirnya kuburan si mayat yang bisa menjawab tadi itu menjadilah salah satu kebun daripada kebun-kebun surga, taman daripada taman-taman surga. Jadi enggak mengerikan lagi. Ini yang bisa menjawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjawabnya karena keadaannya sebagaimana sudah kita lewati kemarin. Keadaannya ngeri, di dunia mungkin dia hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, ya enggak? Kemudian dia tahu jawabannya, tapi nanti di akhirat dia menentukan tuh amalannya. Nah, Masya Allah nanti kita lihat nanti penjelasannya Syekh Salal Fauzan Habibullah taala. Wa in kunna la nusyahidu hadha, walaupun kita tidak menyaksikan seperti ini, wakat yusyahiduhu ba'du man yutli'uhu Allah alaihi. Sungguh sebagian orang yang Allah telah tampakkan kepadanya menyaksikannya. Walakin hadza sabil lazim Tapi seperti ini bukan keharusan. Maksudnya bagaimana? Gak harus Allah telah nampakkan beberapa orang itu gak harus. Cuman terkadang ada beberapa orang yang ditampakkan. Seperti Rasulullah ketika lewat di perkuburan, area perkuburan, mendengar suara tangisan. Berarti tampakkan kan berarti kan? Kalau orang-orang biasa mungkin nggak dengar suara tangisan. Tapi Rasulullah ditampakkan, diperdengarkan. Jadi, nah barakallahu fikum perkara yang kita tidak menyaksikan itu bisa jadi orang lain Allah taala apa? izinkan untuk bisa menyaksikannya, tapi enggak harus enggak harus setiap orang menyaksikan itu ya. Nah barakallahu fikum. Berikutnya. Wa ammal munafik, ini ngeri. Adapun orang munafik nifak yang bagaimana ini? Tentunya kembali pada na barakallahu fikum hukuman yang globalnya yaitu nifak i'tiqadi. Adapun orang munafik wal murtab, adapun orang munafik dan orang yang murtab, orang bimbang ragu, alladzi 'asha 'ala syakki fid dunya, yang dia hidup di dunia berada di atas keraguan, enggak yakin, enggak memiliki manhaj yang apa? prinsip yang kokoh. Pannya pelintelan, Pelin-pelan, hati-hati. Nah, Allah musta'an ini. Adapun orang yang dia hidup di dunia di atas apa? dia atas keraguan fa innahu yamutu 'ala syak. Maka sungguh dia akan mati di atas keraguan. Nanti kita lihat apa jawabannya. Fa idza sa'alahu fa idza sa'alahu wa qala man rabbuka? Ketika kedua malaikat tadi menanyai orang munafik atau orang yang bimbang tadi menanyai man rabbuka siapa rabbmu? Qala la adri, aku tidak tahu. Ma Apa agamamu? Qala la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Taklid ini. Orang tadi yang orang munafik, orang bimbang, enggak punya prinsip yang kokoh di dunia, dia ketika tanya siapa Rabbmu? Aku enggak tahu. Apa agamamu? Aku enggak tahu. Aku cuma mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku ikutin. Bayangkan itu. Nah, aku mengucapkan juga. Man nabiyyu? Siapa nabimu? Qala la adri. Aku enggak tahu katanya. Li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbihi. Karena orang munafik tersebut di dunianya tidak mengimani dengan hatinya. Kan sudah kita lewati definisi apa? Al-munafik huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Itu definisi al-munafik. Huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan apa? kekufuran. Itu definisi munafik. Dihafal itu ya. Jadi definisi munafik itu orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan nah barakallahu fikum kekufuran tapi menampakkan keislaman. Paham belum? Jadi dia nampakkan seakan-akan dirinya adalah bersama para sahabat, seakan-akan dirinya muslim mukmin tapi tapi hatinya itu benci dengan keislaman. Itu munafik. Huwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Yaitu orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan apa? kekufuran. Itu hati-hati. Nah, li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbihi wa inna ma takallama bilisanih karena dia di dunia tidak beriman dengan hatinya. Namun hanya saja dia berbicara dengan lisannya, bayangkan. Lisannya bicara. Oleh karena itu orang-orang munafikun di zaman Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah banyak orang-orang munafikin. Yang dipimpin oleh siapa kemarin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum ra'iful munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Buktinya mana buktinya? Buktinya ketika perang. Nah, barakallahu fikum Perang yang sangat dahsyat di perang apa itu yang kemudian mereka malah justru mundur balik ke belakang perang Uhud. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Mereka malah justru apa? Pulang lagi. Nah, Allah musta'an. Jadi menunjukkan bahwasannya posisinya Nah, para -barang orang-orang munafikin itu di zaman Rasulullah itu sebagaimana orang-orang munafikin zaman sekarang, membuat kekacauan. Pertama kali semangat berangkat perang gitu ya. Berangkat perang, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Nah, itu kisahnya dalam Sirah Nabawiyah insyaallah suatu ketika nanti kita baca nanti insyaallah. Kitabnya bagus sekali itu, Al-Fusul fi Sirat Rasul, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Na'am. Syahidnya di sini para fikum orang munafik adalah kata beliau yaitu orang yang di dunia dia tidak beriman dengan hatinya tapi hanya bicara nulisannya. lisannya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku ucapkan juga. Qalaha min babil mujarat lahum. Orang munafik tadi itu mengucapkan dalam bentuk apa? Nah barakallahu fikum dalam bentuk bab mujaratul lahum karena bertetanggaan dengan mereka bertetanggaan dengan orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak kokoh keimanannya sehingga mengucapkannya pun sama dia contoh gitu ya. Wa hadha wal munafiq alladhi yaqulu ma yaqulu wal musallun. Inilah orang munafik yang dia mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang salat, wa yusalli wa yasum, dia salat dan dia puasa, walakin laisa fihi qalbihi imanun. Tapi apa? Di dalam hatinya tidak ada benih keimanan. Seperti orang eh, yang sangat jahat yang bunuh Umar Khattab. Siapa itu? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi munafik. Dia ikut salat subuh di belakang Nabi Umar Khattab radhiyallahu anhu. bayangkan itu menunjukkan orang munafik saat itu juga ikut salat. Tapi salatnya kan tahu sendiri. Sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Mereka tidaklah salat kecuali pemalas-malasan. Kemudian tidaklah mereka beramal kecuali hanya ingin dilihat oleh orang. Nah, ketika sholat subuh itu kan menunjukkan mereka sholat juga, cuman tujuannya licik dan jelek. Bayangkan itu, yaitu menusuk siapa? Umar Khattab dari belakang, posisi dalam keadaan remang-remang, nggak ada lampu saat itu. Lampu seperti sekarang nggak ada. Paham ya? Sehingga nggak nampak. ya, saat dia bawa senjata atau tidak nggak nampak. Paham ya? Nah, barakallahu fi menunjukkan bahwasanya orang-orang munafikin itu sholat juga mereka. Mereka juga sholat. Nah, kita lihat di sini Innama yaf'alu hadza min babil mudarati wa min babit taqiyyah Hanya saja orang-orang munafik salat, puasa, mereka melakukan seperti ini dalam bab takinya menyembunyikan aslinya. Seperti siapa? Orang-orang Syiah. Syiah Rafidah itu kalau sudah punya kekuatan itu akan menampakkan aslinya nanti. Tapi selama belum memiliki kekuatan mereka apa? Memiliki yang dikenal dengan at-taqiyah ini, yaitu menyembunyikan sifat aslinya sehingga orang enggak nampak. Paham ya? Seakan-akan orang biasa ternyata dia Syiah Rafidah. Nah, barakallahu fikumullah musta'an. Naam li'ajli an ya'isha ma'al muslimin fahasab wa huwa lam yu'min biqalbihi tujuannya apa kok menyembunyikan aslinya menyembunyikan identitas aslinya itu tujuannya apa tujuannya tujuannya agar orang munafik tadi itu bisa hidup bersama kaum muslimin itu ada tujuannya hidup bersama kaum muslimin eh, dalam keadaan apa dalam keadaan tidak mengimani dengan hatinya inilah keadaan mereka sehingga di zaman para sahabat Rasulullah sengaja nggak bunuh mereka kalau bunuh mampu tapi kenapa sengaja ditinggalkan tidak dibunuh oleh Nah barakallahu fikum Rasulullah dan para sahabat tidak memerangi orang-orang munafikin karena orang-orang munafikin saat itu itu juga menampakkan keislaman itu ya. Salat bersama Rasulullah, jihad pun juga ikut, paham ya? Berperang juga ikut. Tapi kenapa kok Rasulullah membiarkan mereka enggak diperangi? Karena nanti kalau seandainya Rasulullah perangi akan timbul fitnah di luar sana. Inna Muhammadan qatala ashabah. Bayangkan, fitnah lebih besar akan dibunuh orang mengucapkan sesungguhnya Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Karena menampakkan seperti para sahabat orang-orang munafikin saat itu. Sehingga Rasulullah sengaja membiarkan mereka tidak membunuh. Nah, karena posisinya apa? Fitnah di balik pembunuhan, pembunuhan tersebut besar. Akan tersebar fitnah, tuduhan bahwasanya Rasulullah membunuh para sahabat, padahal yang dibunuh orang-orang munafikin. Paham belum maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azza wa kita lihat sini kata beliau. Walau kana fasihan muta'alliman walaupun orangnya fasih, orangnya pandai bicara, muta'alliman dah orang bisa dikatakan pelajar, udah belajar itu ya. Yahfadul mutun wal asanid. Dia menghafal matan-matan hadis, bahkan sanad-sanadnya haddatsana fulan, haddatsana alam dia hafal juga. Fa innahu fil qabri yatala'tam wala yastati' an yatakallam wa yaghibu anhu jawab wa yaqul la adri ngeri sekali walaupun orang munafik tersebut adalah orang yang fasih pandai bicara bahkan orang pelajar menghafal matan menghafal sanad tapi nanti dalam kuburan terbungkam mulutnya terbungkam mulutnya bayangkan tidak mampu untuk berbicara hilang semua jawaban wa yaqul la adri seraya dia berkata aku enggak tahu Walakin sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Ini. Akan tapi aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku katakan juga. Min khairi an a'rif hadha syai' wa a'taqiduhu. Tanpa aku mengetahui sesuatu tersebut dan aku meyakininya. Dan aku tanpa meyakininya juga. Fayunadi munadin ini balasannya. Akhirnya Nah barakallahu fikum datanglah seruan yang menyeru, ada yang menyeru yang mengatakan an kadzaba 'abdi hambaku telah dusta dengan jawaban tadi itu. Enggak benar jawabannya. Apa balasannya? afrisuhu minan nar. Bentangkanlah kasur dari neraka. Wal billah. Kasur dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakanlah untuk dia pintu menuju neraka. Jadi sudah tampakkan di dalam kuburan api neraka wal billah fayatihi min harriha wassamumiha akhirnya mendatangi dia apa panasnya api tersebut dan juga racun-racun yang ada di situ paham ya nah barakallahu fikum azab yang ada di situ wa yudayyak alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu wal iyad billah tiga perkara dibentangkan kasur dari neraka dibukakan pintu neraka kemudian yudayyak disempitkan alaihi qabruhu kuburannya disempitkan hatta takhtalifa adla'uh hingga tulang-tulang rusuknya nah barakallahu fikum bersilang patah bersilang apa maksudnya ya menempel satu dengan yang lainnya Allah musta'an wal iyad billah wa yasbihu qabruhu hufratan min hufarin nar dan menjadilah kuburannya sebagai apa lobang daripada lobang-lobang api neraka ini balasan bagi orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad, orang yang ragu, pelin-pelan, tidak memiliki pendirian yang kokoh. Fayaqul karena saking takutnya orang tadi mengatakan ya Rabb la tuqimis sa'ah wahai Rabbku jangan jangan tegak hari kiamat takut karena di kuburan sudah ngeri di kuburan sudah mengerikan apalagi kalau tegak hari kiamat tambah mengerikan lagi takut nah li'annahu ya'lam annahu idza as sa'ah fama ba'daha ashad mimma huwa fihi wal karena si mayit ini tahu kalau seandainya tegak hari kiamat nanti yang setelahnya lebih dahsyat dari apa yang sebelumnya wal kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah al-qabr ini oleh karena itu jangan dilupakan ketika tasyahud akhir tasyahud akhir itu kan sebelum kita salam ada apa? Berlindung dari empat perkara, ya enggak? Fitnah dajjal, fitnah kehidupan kematian, ya enggak? Kemudian fitnah apa? Fitnah kubu, eh, fitnah fitnatul qabr, ya enggak? Nah, itu. Di situ menunjukkan bahwasannya apa? Senantiasa kita berlindung eh, dari gangguan-gangguan tadi itu, fitnah kuburan ini ngeri sekali. Jangan seperti orang awam kalau cuma tiga pertanyaan kecil katanya. Tak jawab sekarang pun bisa itu ucapannya memang seperti itu mudah. Di dunia mudah, tapi nanti apa? Di akhirat terbungkam mulutnya. Allah musta'an itu, terbungkam mulutnya, enggak bisa jawab sama sekali. Yang bisa jawab siapa? Orang-orang yang kokoh imannya, Allah telah berikan kekokohan di dunia dan di akhirat. Kita lihat. Wa hadza yusyiru ilaihi ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah taala telah mengisyaratkan kepadanya yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman nih orang-orang yang beriman Allah telah kokohkan bil qauli sabit dengan ucapan yang kokoh fil hayatid dunya bil akhirah di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya bayangkan di dunianya kokoh prinsipnya, akidahnya, manhajnya, manhaj yang lurus, akidah sahihah, insyaallah biidznillah dunia dan akhiratnya Allah telah kokohkan ucapannya. Diberikan kekokohan nah di dunia dan di akhirat. Bisa menjawab? Karena annahum 'ashu 'alal qawli tsabit di dunya, sebagaimana mereka hidup di dunia di atas ucapan yang kokoh wal iman as-sadiq dan keimanan yang jujur fa innallaha yutsabbituhum fil qabri wa 'inda sual maka sesungguhnya Allah taala mengokohkan mereka di dalam kuburan dan ketika ditanyai dengan tiga pertanyaan tadi. Mohon insyaallah. Ikhwan fi din azza nazakumullah. Wa yudhillullahu dzalimin dan Allah taala sesatkan orang-orang zalim ai fala yastati'una al-ijabah. Orang-orang zalim, orang-orang musyrikin, mereka tidak mampu untuk menjawab. Bayangkan itu, mengerikan barakallahu fikum. Fitnatul qabr, fitnah kuburan. Wal ahaditsu bihadza mutawatiratun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang adanya kenikmatan dan juga Adab kuburan itu sangat banyak sekali, mutawatir itu banyak. Jadi kalau mutawatir itu datang banyak dari kalangan para sahabat yang meriwayatkannya banyak. Tapi kalau ahad satu atau dua. Paham ya? Sehingga orang-orang menolak hadis ahad itu keliru. Paham ya? Kenapa keliru? Karena belum tentu hadis ahad itu dhaif. Terus bagaimana pendapat yang sahih? Pendapat yang sahih, hadis itu kalau sahih walaupun ahad atau mutawatir wajib untuk diterima. Wajib untuk diterima. Jangan seperti kelompok-kelompok sesat yang mereka mengatakan kita nggak nerima kalau hadisnya ahad. Yang kita terima yang mutawatir katanya. Tapi kalau buka puasa pengennya langsung buka ada ada ada orang atau orang adan pengennya buka langsung. Padahal baru ahad satu orang. Paham ya? Nah, itu kontradiksi. Kontradiksi barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat nanti. Wa ahlu sunnati wal jamaah mujmi'un alaih. Adapun ahlu sunnati wal jamaah telah sepakat mereka. Sepakat mengenai apa? Adanya adab dan juga kenikmatan kuburan. Walam yungkirhu illal mu'tazilah. Tidak ada satu orang pun yang mengingkari tentang adanya apa? Fitnah kuburan ini kecuali mu'tazilah. Ingat-ingat mu'tazilah ini kelompok sesat yang dipimpin oleh siapa kemarin? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha al-Mu'tazili alladzina ya'tamiduna ala uqulihim yang mereka bersandarkan kepada akal-akal mereka wa qadal aqlaniyun al-an alladzina hum afrahul mu'tazilah hum ala hadzal madhhab nyata ini seperti itu pula orang-orang aqlaniyun orang-orang yang mengandalkan akal eh, pondasi eh, landasannya akal sekarang ini yang mereka adalah apa anak buahnya orang-orang mu'tazilah Eh, mereka berada di atas madhab ini. Kalau tanya dia Mu'tazilah nggak mau jawab. Tapi Aqlaniyun itu, eh, Ashabul Uqul Aqlaniyun yang mereka mengandalkan akalnya, hawa nafsunya itu hati-hati. Ternyata mereka masuk dalam rangkaian apa? Afroh. Afroh itu anak buah. Jadi anak buahnya Mu'tazilah mereka sebenarnya. Jadi sandarannya akal. Padahal sudah kita lewati ya kalamnya siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Laukan dinu birra'yi lakana batinul khufi aula bil mas'i min a'la. Law kana dinu bil ra'yi lakana batinul khufi aula bil mas'i min a'la. Artinya apa kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian khuf yang bawah, bagian kaos kaki yang bawah itu lebih layak untuk diusap dari atasnya. Tapi sekarang karena syariat, kalau orang menggunakan kaos kaki atau khuf yang terbuat dari kulit ya, Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit, kulit sapi biasanya. Barakallahu fikum di negara Arab Timur Tengahnya banyak ya. Nah, barakallahu fikum itu kalau agama dibangun di atas akal, niscaya khuf yang bagian bawah, kaos kaki yang bagian bawah itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Kenapa? Yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi kenapa kok yang diusap yang atas? Karena agama dibangun di atas apa? Dalil. Ya enggak? Kalau antum pakai khuf, yang diusap yang mana? Atas atau bawah? atas. Padahal yang kotor yang mana? Bawah. Kalau dengan akal memang bawah itu yang pantas untuk diusap. Tapi karena bukan di atas akal, maka yang atas itulah yang kita usap dengan dalil. Apapun, Kalau mungkin berapa kalau mungkin sehari semalam. Kalau musafir tiga hari tiga malam, kan gitu. Cuman dengan syarat ketika memasukkannya dalam keadaan suci. Paham salah? Jadi ketika antum mau pakai kaos kaki atau kuf tadi itu bersuci terlebih dahulu. Setelah itu baru antum hitung. Kalau antum mungkin nggak safar, itu berapa? Sehari semalam. Tapi kalau antum musafir itu tiga hari tiga malam. Setelah itu lepas bersuci lagi pakai lagi. Mohon salah. Nah itu sudah kita lewati pembahasan secara globalnya. Walau illa rinciannya dalam kitab fikih. Nah barakallahu fiikum. Jadi sudah kita selesaikan mengenai apa? Mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di alam akhirat Sanian yang kedua al-haud, ini telaga. Kita berharap semoga termasuk orang-orang yang bisa mengunjungi karena telaganya luar biasa telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang sangat luar biasa. Kenikmatannya Nah barakallahu sangat luar biasa. Yang meminumnya tidak pernah haus selama-lamanya setelah minum air telaga tersebut. Kita lihat. Qaulun Nadim rahimahullah walal haudha Al-haud huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telaga di sini adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahu tawatarat al-ahaditsu. Sungguh telah banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam haudan ini bahwasannya Nabi Muhammad SAW memiliki telaga. Kita lihat ciri-cirinya, tuluhu syahrun, panjangnya sebulan perjalanan. Wa'arduhu syahrun, luasnya sebulan perjalanan juga. Jadi bisa dikatakan nah fikum seperti semacam bujur sangkar. Paham ya? Nah, jadi sama gitu ya. Nah, panjang dan apa? Luasnya gitu ya. Ya kan? Nah fikum. Kemudian ciri-ciri berikutnya ma'uhu asyaddu dan laban. Airnya lebih putih daripada susu. Bayangkan itu. Jadi panjangnya sebulan perjalanan, luasnya sebulan sebulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal dan lebih manis daripada madu. Antum pernah menyaksikan merasakan madu atau tidak? Madu itu manis, tapi ini lebih manis lagi bayangkan. Nah, enggak terpikir ya. Yang jelas inilah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kizanuhu bejana-bejananya, cangkir-cangkirnya, ada dunujumis sama sejumlah bintang-bintang di langit. Banyak atau tidak? Banyak, kita enggak tahu jumlahnya berapa. Nah, yang jelas ini termasuk ciri-cirinya. Ada lagi enggak ciri-ciri yang lain? Disebutkan dalam riwayat yang lain memiliki mizaban. Mizaban itu dua pancuran. Dua pancuran Pancuran satunya terbuat dari perak, yang satunya terbuat dari emas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebutkan dalam riwayat yang lain juga Nah barakallahu fikum bahwasanya apa? E, bahwasanya air tersebut mengalir dari sungai al kausar Salah satu sungai sungai surga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Taritu alaihi ummatuh. Yang akan mendatanginya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yashrabuna minhu mereka yang mendatanginya akan minum dari telaga tersebut wa yudadu anhu kullu muqtadi'in Allahul musta'an wa kullu murtadin Allahul musta'an dan akan diusir setiap muqtadi' pelaku bid'ah wa kullu murtad orang yang murtad diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan nah jadi hati-hati Nah, sudah pelaku bid'ah diusir dari telaga Rasulullah SAW. Dan murtad, orang yang murtad itu juga diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, jarang sekali yang mau tobat. Ya kan? Sulit untuk tobat itu biasanya. Kenapa? Karena sudah meyakini bid'ah yang dia lakukan itu adalah apa? Ibadah. Dan kita lewati pembahasannya kan? Karena sudah meyakini itu ibadah, sulit untuk meninggalkan. Pak, Maulid Nabi itu bid'ah, Pak. Siapa bilang? Maulid Nabi ini ibadah katanya. Memperingati apa? Bagaimana lahirnya Rasulullah. Kelihatannya bagus, nampaknya bagus. Kalimat itu hakin, urida biha batil. Kalimatnya benar, memang kita mengenang bagaimana Rasulullah ketika dilahirkan. Tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Paham ya? Isra Mi'raj itu memperingatinya adalah termasuk masalah bid'ah Pak, seperti ini ritual-ritual seperti ini. Siapa bilang ini ibadah ini? Paham ya? Tahlilan seribu kali itu bid'ah Pak, ibadah ini. Nah, sulit kan untuk dinasihati? Oleh karena itu datang dalam hadis dengan riwayat yang na barakallahu fikum nasama'na bahwasanya apa? Innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubata sahibi bid'atin. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menerima apa? Taubatnya pelaku bid'ah Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya enggak segera memberikan taufik untuk segera bertobat kalau bid'ah itu sulit biasanya. Tapi kalau tobat beneran ya diterima. Apa maksudnya itu? Jadi hadis itu jangan dipahami berarti Allah Taala enggak terima taubat, bukan seperti itu. Maksudnya apa? Sulit sekali. Sulit untuk apa? Pelaku bid'ah itu tobat. Sulit. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobat beneran diterima. Cuman jarang sekali pelaku bid'ah itu untuk mudah bertobat itu jarang sekali. Berbeda dengan pelaku maksiat. Ya kan kemarin kalau ibu maksiat, pelaku maksiat itu nggak ada yang mengatakan maksiat itu ibadah. Ada nggak kira-kira? Ada orang adu jago, orang judi, orang mabuk mabuan mabuk haram Pak, judi haram Pak. Eh? Ngadu jago haram kata mana ada mereka mengatakan ngadu jago ini ibadah. Ada nggak kira-kira? Judi ini ibadah, zina itu ibadah, enggak ada. Mereka meyakini itu adalah haram, kemaksiatan, sehingga biasanya lebih mudah untuk tobat. Biasanya lebih mudah untuk apa? Tobat. Tapi kalau pelaku fitnah, kalau antum enggak bertanya, coba aja. Terkadang antum jumpai orang itu ngayal. Jelas nanti ngayal ini ibadah kok ini. Siapa bilang tahlilan kalimat kalimat tauhid afdalul dzikri la ilaha illallah katanya. Langsung la ilaha illallah ramai rame itu. Allah musta'an. Intinya barakallahu fikum, kesimpulannya termasuk yang diusir dari telaga Rasulullah SAW adalah sahibu bid'ah. Eh, yaitu mubtadi'. Fal murtadu yuda anhu. Maka orang yang murtad, ingat-ingat murtad itu kafir. Kan kafir ada dua. Kafir yang asli, kafir yang murtad. Kafir asli mas sejak awalnya kafir dia. Paham ya? Sejak awalnya kecil, besar kafir dia. Tapi kalau kafir murtad itu awalnya muslim cuma berpindah agama. Paham ya? Itu kafir juga. Dua-duanya kekal di dalam neraka waliyadzubillah. Naam. Kan sudah kita lihat ya kan? Faedah seputar apa? Anak-anak kecil yang meninggal sebelum dewasa. Rinciannya bagaimana? Para ulama ijma' sepakat. Para ulama ijma' sepakat anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal sebelum dewasa di surga. Anak-anak kecilnya kaum muslimin yang meninggal sebelum dewasa di mana tempatnya? Surga itu jemaah. Mereka berbeda pendapat mengenai anak-anak kecilnya orang kufar. Eh, yang meninggal sebelum dewasa diikutkan bapaknya atau bagaimana? Paham ya? Karena bapaknya kafir, ibunya kafir. Para ulama berpendapat mengenai hal tersebut, namun yang rajih wallah alam yang dikuatkan oleh Nah barakallahu fikum Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih al dan juga yang lainnya apa? diikutkan oleh nah fikum rombongan-rombongan ashabul fatrah. Ashabul fatrah kemudian orgil orang gila, paham ya? Kemudian barakallahu fikum sama tadi itu, yaitu anak kecil orang kafir yang meninggal sebelum dewasa. Diapain? Diuji Allah taala, suruh masuk ke dalam api. Paham ya? Diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Kalau nurut justru masuk surga. Tapi kalau nggak nurut, eh, berarti hukumannya apa? Neraka. Paham ya? Karena Allah Taala beritahu tentang keadaan mereka kalau seandainya mereka dulu hidup dan juga nah beramal. Paham maksudnya ya? Kesimpulannya itu ya. Jadi anak-anaknya orang-orang kufar yang meninggal sebelum dewasa masuk dalam ujian imtihan nanti. Ujian sama ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu orang-orang yang kosong dari masa-masa kenabian dan rasul. Paham ya? Sehingga nanti diuji bersama orang-orang apa? anak-anak kecil, orang kufar yang meninggal sebelum dewasa tadi itu. Dikasih ujian, suruh apa? Masuk ke dalam api. Kalau mau, justru masuk surga. Paham soalnya ya? Tapi kalau anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal sebelum dewasa ijma' surga. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa zakumullah Kita lihat di sini. Wala yaridu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Fal murtad yudadu anhu wa la yaridu 'ala Rasul sallallahu Maka orang murtad diusir dan tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza sa'ala anhum sallallahu alaihi wasallam limadza raddu? Kemudian tatkala Rasulullah bertanya tentang mereka, kenapa mereka diusir? Padahal umatku. Eh, kenapa kok umatku diusir ya Allah? Yuqalu lahu li'annahum ma zalu murtaddin 'ala aqabihim dikarenakan mereka masih senantiasa murtad setelah apa? Nah, barakallahu fikum mereka kembali ke belakang. Maksudnya bagaimana? Setelah engkau meninggal, mereka masih murtad. Sehingga apa? Ya seperti itu keadaannya. Karena Rasulullah mengatakan ummati ummati umatku. Itu umatku kenapa diusir? Dalam riwayat yang disebutkan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh umatmu setelah engkau meninggal. Nah, maksudnya Rasulullah merasa kasihan umatku, gitu loh. Umatku, umatku, kenapa umatku diusir? Akhirnya Allah telah mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dibikin oleh umatmu setelah engkau meninggal. Menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW juga tidak mengetahui perkara yang terjadi. Wa fi sinfis yuqal dan pada golongan atau kelompok yang kedua dikatakan fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dibikin oleh umatmu setelah engkau meninggal. Ini jawabannya. Rasulullah kan merasa kehilangan, kenapa umatku diusir? Akhirnya jawabannya tadi itu. Allah Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dibikin oleh umatmu setelah engkau meninggal. Ikhwan fillah azza nazakumullah kata beliau, "Fa kullu man ahdatha bid'atan fid din" Maka setiap orang yang membuat perkara bid'ah dalam agama ini, kal Mu'tazilah, ingat-ingat Mu'tazilah Wasil bin atau pemimpinnya, Wasil bin atau al-Mu'tazili al-Ghazzal wal Naam Khawarij, kemudian Khawarij, sudah kita lewati, Khawarij adalah apa? Awwalu bid'atin dhaharat Islam. Awal bid'atun dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'atul khawarij. Sudah kita lewati pembahasannya ya. Siapa pemimpinnya? Antum? Aywa na'am Dul Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dul Khuwaisirah At-Tamimi itu pemimpin Khawarij yang mulutnya lancang, berani-beraninya di hadapan Rasulullah mengatakan i'dil eh, ya Muhammad bayangkan itu enggak ngomong ya Rasulullah ya Muhammad padahal enggak sopan itu ya istilahnya Rasulullah di hadapannya dia mengatakan i'dil eh, ya Muhammad fa innaka lam ta'dil akhirnya Rasulullah marah mengatakan wa man ya'dil idalam ya'dilillahu wa rasuluh siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya Umar bin Khattab marah di situ paham ya hingga Umar mengatakan ya Rasulullah da'ni an adriba unuqa Umar marah karena Umar kan cemburu sekali terhadap agama Islam. Apalagi kalau Rasulullah dicaci mati, Eh, orang ini enggak sopan di hadapan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Da'hu biarkan. Umar Khattab ini mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Ya Rasulullah, biarkan apa penggal leher orang ini. Bayangkan itu. Umar Khattab marah karena dia lantang mulutnya. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi tadi. "Eh, ya Muhammad, berbuat adil engkau Muhammad, fa innaka lam ta'dil." sungguh engkau tidak berbuat adil. Kenapa kau dituduh tidak berbuat adil? Karena saat itu Rasulullah membagikan sebagian harta kepada segenap kaum mukminin yang baru masuk Islam dikasih lebih banyak. Tapi yang sudah lama masuk Islam, paham ya, itu dikasihnya lebih sedikit. Akhirnya orang ini merasa nggak terima itu loh. Tujuan Rasulullah apa sih tujuannya kok yang baru-baru masuk Islam dikasih banyak? Takliful qulub. Agar apa? Melunakkan hati biar senang dengan Islam. Orang ini nggak paham ini orang ini. Siapa tadi? Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Oknum ini enggak paham dia. Mulutnya lantang langsung ngomong, "Eh, ya Muhammad," katanya. Berbuat adil pak ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wa man ya'dil dalam ya dinillah wa rasuluh." Siapa yang mau berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Umar Khattab mengatakan apa tadi? Ya Rasulullah, da'ni adriba unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Kata Rasulullah, dak biarkan. Sesungguhnya akan lahir nanti orang-orang yang semisal orang itu. Ternyata benar lahir hingga saat ini kan orang-orang yang berpemikiran pemberontakan. Ya enggak? Berontak dengan pemimpinnya, pemerintahnya. Allah musta'an dzul at-tamimi. Disebutkan dalam Al-Fusul di Suratul Rasul itu namanya masyhurnya sebutkan dengan hurqus namanya. Namanya hurqus. Pakai ha ya, hurqus itu namanya dzul khuwaisirah at-tamimi. Tapi ma'rufnya dengan sebutan dzul khuwaisirah. Abdul Khuwaisirah At-Tamimi. Ikhwani fi din dan yasakumullah. Itulah kelompok Khawarij yang dipelopori oleh siapa tadi? Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'atul Khawarij. Wa Syiah. Kemudian juga Syiah. Ingat-ingat, Syiah ini Nah barakallahu fikum Syiah yang ekstrim di sini. Itu Syiah Rafidah yang dipelopori oleh siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini ekstrim orangnya. Hingga menyanjung, mengagungkan Ali bin Abi Thalib melebihi kadarnya. Sama-sama mengatakan, "Ya Ali, antallahu haqqan," katanya. "Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah," katanya. Bayangkan. Ali bin Abi Thalib marah, langsung membuat apa? Nyalakan api, parit. Nyalakan api orang-orang yang sepemahaman dengan Abdul Mustafa dibakar. Walaupun istihadnya kelirunya, istihadnya karena kan nggak boleh menghadap dengan api kecuali Rabb yang memiliki api yaitu istihadnya Abdul Abbas, Abdul Abbas yang benar. Waktu itu Abdul Abbas mengatakan, "Lau tuh ana, kalau seandainya aku yang menghukum, nam lam hukum, Aku enggak akan bakar mereka." Li'annani sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, "La yu'adzibun nar illa rabbun nar." Tidak boleh menganggap dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Maksudnya kecuali Allah taala. Nah, istiadatnya Ali bin Abi Thalib di situ keliru karena beliau menghukumnya dengan apa? Dengan api. Terus bagaimana hukumannya? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Tapi bukan dengan cara dibakar tadi itu. Paham maksudnya? Karena Syiah Rafidah murtad. Nah, walaupun mengatakan Islam Syiah, mereka sebenarnya murtad. Sudah bukan Islam yang Nah, barakallahu fikum dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting ya, jadi upayakan antum pahami, dihafalkan tokoh-tokoh oknum-oknum yang jahat yang mereka apa? Nah, barakallahu fikum membawa pemikiran-pemikiran sesat. Mu'tazilah siapa tokohnya? Khawarij siapa tokohnya? Syiah siapa tokohnya? Itu penting sekali. Jahmiyah siapa tokohnya? Qadariyah siapa tokohnya? Ini penting sekali ya. Sudah kita lewati semuanya pembahasannya. Naam wa sa'il ad-dhalal alladziina ahdatsu fid-din dan seluruh kelompok-kelompok sesat yang mereka membuat perkara baru dalam agama malaisa minhu eh, yang bukan termasuk bagian dari agama haniyuna an yudadu mereka lebih layak untuk diusir anil haud yaumil qiyamah mereka-mereka ini lebih layak lebih pantas untuk diusir dari telaga Rasulullah kelak di hari kiamat bayangkan itu Allah musta'an Allahumma salim salim. Nah, karena agama kita ini agama sempurna. Agama Islam agama yang sempurna, enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum Nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian dan aku ridho Eh, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian dan kurniakan Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu agama Islam itu agama yang sempurna, nggak perlu dipadukan lagi. Paham ya? Jadi sangat keliru kalau orang-orang bikin sekolah Islam terpadu. Eh, dipadukan dengan apa lagi? Dengan IPA IPS, geografi, fisika, PPKN misalkan. Nggak perlu dipadukan lagi, cukup Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi jangan dipadukan lagi ya. Sempurna, enggak perlu pengurangan, enggak perlu penambahan. Nah, enggak perlu dipadukan lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Gelas diisi air, dimasukkan pena atau pensil. Kok bentuk pensilnya? Kurang apa kemarin? Kurang kerjaan. Allah musta'an. Jadi enggak perlu kita ngikutin teori-teori kayak gitu. Barakallahu fikum. Hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, pahami, amalkan, dakwahkan, sabar di atas dakwah tersebut. Na'am barakallahu fikum. Agama Islam agama yang sempurna nggak perlu dipadukan dengan yang lainnya na barakallahu fikum. Ikhwan fil din azakumullah kata beliau di sini Na'am fayudadu anhu kullu mubtadi'in wa kullu murtadin an dinih. Maka setiap mubtadi', setiap orang yang murtad diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yarithuhu illa ahlul iman. Dan tidak ada yang mendatangi telaga Rasulullah kecuali orang-orang yang beriman as-sabituna al-iman, as-sadiq dunya wa matu alaih. Itu orang-orang yang sabit yang kokoh di atas keimanan yang jujur di dunia dan mati di atas keimanan. Haula'i yaridunal haudha. Mereka-mereka inilah yang akan mendatangi haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yashrabuna minhu syurbatan yang mereka akan meminum dari telaga tersebut sekali teguk, sekali minum, la yatma'una ba'da abada. Sungguh mereka tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Hada wa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap nabi punya telaga. Hanya saja telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar dan lebih banyak apa? pengunjungnya. Likulli nabiyyin haudun setiap nabi itu punya telaga, tapi telaga bukan Rasulullah. Na'am barakallahu fikum lebih banyak pengunjungnya dan lebih besar. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Falladhi tamassaka bis sunnatir rasul fid dunya wa 'amila biha yaridu ala haudihi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Masyaallah. Maka orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia ini dan beramal dengan as-sunnah niscaya dia akan bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak wa yashrabu minhu dan dia akan meminum darinya istiqamah continue di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai-sampai Ali imam Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan Ali imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah beliau mengatakan apa at-tamassuku bi sunnatin najah berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keberuntungan jadi kalau ingin beruntung sukses, berhasil dunia dan akhiratnya berpegang teguh dengan as-sunnah. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, sampai-sampai al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala juga menyebutkan di dalam Fathul Bari yang dinukilkan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala wal hujjatu 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yajibu rujuk' ilaiha. Hujjah argumen ketika ada perselisihan adalah apa? Rujukan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib untuk kembali kepadanya. Jadi jangan sampai kita sepelekan sunnah Rasulullah sallallahu Al-Qur'an dan sunnah dua timbangan yang akurat, tidak ada kurangnya di situ. Tidak ada keraguannya. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik wasiat yang Rasulullah wasiatkan. Usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habashi afa 'alai fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira apa kata Rasulullah fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid syahidnya itu tadi wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa rasyidin dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Karena sangat berat sekali sudah kita lewat pembahasannya kan, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, subhat syahwat, butuh kesabaran. Berat berpegang teguh di atas apa? As-sunnah, bagaikan orang yang menggenggam apa? bara api. Ya kan sudah kita lewati hadisnya. Hadis siapa itu? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu rawi Tirmizi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya'ti 'alan nati zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kalqabit al-jamri. Apa artinya akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman eh, suatu zaman suatu masa yang orang itu berpegang teguh di atas agamanya di hadapan manusia yang banyak itu bagaikan orang yang menggenggam bara api berat barakallahu fikum banyak cobaan ujian gunjingan makian cacian kamu ekstrim kamu seperti ini kamu orang-orang yang kayak orang ketinggalan zaman atau misalnya kita ini orang gaul katanya Allah musta'an jangan tertipu dengan seperti itu paham ya kalau mau gaul gaul bersama ahlus sunnah paham ya nah barakallahu fikum seperti itu ikhwan fillah azza kita lihat sini apa kata beliau Walladhi arada 'an sunnah wabtada'a al-bid'ata aw irtadda 'an dinih fa innahu yusrafu wa yudradu 'an al haud wa huwa ashaddu ma yakunu hajatan ila al ma. Allahumma musta'an. Adapun orang yang berpaling dari as-sunnah dan membuat suatu kebid'ahan atau dia murtad dari agamanya, maka sungguh dia akan diusir, dipalingkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia posisinya sangat butuh kepada air. Karena di saat tersebut kita butuh air. Coba bayangkan, butuh air untuk apa? Menghilangkan dahaga kita. Di situ orang-orang ahlu bid'ah balal, orang-orang musyrikin tentunya dan juga yang selainnya diusir. Nah, enggak bisa mendatangi telaga tersebut padahal butuh terhadap air. Ikhwan fillah dan wa jalla wa jami'an. Kata beliau, tanya yang ketiga, Al-mizan mengenai mizan timbangan. Sudah kita lewati pembahasannya, yaitu timbangan di sini maksudnya ditimbang apanya kemarin? Bisa orangnya, bisa amalannya, bisa catatannya. Kalau orangnya seperti kisahnya siapa kemarin? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau memang ditakdirkan memiliki dua betis yang kecil. Tapi walaupun dua betisnya kecil tersebut, nah kalau ditimbang di suatu timbangan kelak di akhirat, itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Itu orangnya ya. Yang kedua adalah catatan amalannya, yaitu orang yang sudah pasrah sudah, pasrah pokoknya sudah nyesal dia. Intinya taunya binasa. Karena apa? Dihadapkan di hadapannya 99 catatan yang masing-masing catatan itu sejauh mata memandang. Kejelekan semuanya. Ternyata dia punya bitokoh, punya kartu. Kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Ternyata setelah diletakkan di kedua anak timbangan tadi itu, ternyata apa kalimat la ilaha illallah tadi itu yang tertulis dalam kartu lebih berat daripada 99 kejelekan yang masing-masing lembaran itu sejauh mata memandang. Masya Allah. Yang ketiga, yang ditimbang apanya? Amalan itu sendiri. Sudah kita Mana dalilnya? Kalimatan khafifatani ya 'alal lisan, sakilatani, fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat ditimbangan timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi yang ditimbang bisa bisa tiga kemungkinan, orangnya, amalannya atau catatan amalannya. Mahum sallallahu Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza nazakumullah kata beliau, qaulun nadim rahimahullah wal mizan huwa mizanul haqiqiyyun, yaitu timbangannya hakiki ada wujudnya lahu kifatan yang dia memiliki dua anak timbangan. Biasanya kalau nah barakallahu fikum timbangan yang antum saksikan tuan bentuknya gini, ini globalnya ada ya. Gini, kemudian ada dua anak timbangan gini. Sini ada ada semacam lidah, lisan namanya, untuk mengetahui kadar berat atau ringannya itu. Nah, dua anak timbangan inilah yang nah barakallahu fiikum pemula dikatakan kifatan, tapi kita nggak tahu berapa besarnya kecuali hanya Allah Taala yang mengetahuinya. Ini hanya globalnya saja. Nah, kifatan maksudnya dua anak timbangan tadi itu. Tudah al hasanatu fi kifatin wasayyi'atu fi kifatin. Diletakkan kebaikan-kebaikan dalam satu anak timbangan Kemudian yang satunya kejelekan-kejelekan pada satu yang anak timbangan satunya. Seperti yang anda tadi itu. Kalau Allah Taala Allah Taala berfirman, "Faman sakulat mamazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mamazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun dan barang siapa yang ringan timbangannya maka mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang merugi terhadap diri-diri mereka berada di neraka, dalam neraka jahanam kekal Allah musta'an wa qala ta'ala fa amma man saqulat mawazinuh fa fi radiyah maka adapun orang yang berat timbangan-timbangan kebaikannya maka dia berada di dalam kehidupan yang sangat menyenangkan surga maksudnya ya Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maksudnya ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan kejelekannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Yakni mawazin amalih, timbangan-timbangan amalannya. Fatudu hasanatuhu fi kifatin wa sayyi'atuhu fi kifatin. Maka kebaikan-kebaikannya diletakkan dalam satu anak timbangan kemudian kejelekan-kejelekan yang diletakkan pada satu alat timbangan yang satunya atau yang lainnya. Fa ayyuhuma rajaha, maka salah satu di antara dua alat timbangan yang lebih kuat, fa innahu ya'khudz bimu bimujibi dzalik min rujhanil hasanati aw rujhanis sayyi'at. Maka mana salah satu dua alat timbangan tadi yang lebih kuat, maka dia mengambil balasannya dengan sesuai dengan apa? keharusan daripada Nah barakallahu fikum baik yang berat adalah kebaikannya maupun yang berat adalah kejelekannya. Wa hadza min adlillahi annahu la yadhlimu ahada bal yujadil insan bi amalihi. Ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi seorang pun, tapi Allah taala membalasi manusia sesuai dengan kadar amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam. Wa huwa mizanun haqiqiyyun. Yang mana itu timbangan yang hakiki Kelompok sesat lagi kita lihat wal mu'tazilatu. Ya kan mesti ketemu lagi mu'tazilah ini, kelompok sesat. Hati-hati. Nah, wal mu'tazilah yaqulun, mu'tazilah mengatakan innahu mizanun khairu haqiqi katanya. Itu memang timbangan tapi enggak ada hakikatnya. Bayangkan tuh. Mu'tazilah mengatakan itu timbangan tapi enggak ada hakikatnya. Wa ma ma'nahu iqamatul adl ini. Jadi mereka mengatakan timbangan itu maksudnya menegakkan keadilan. Itu timbangannya enggak ada. Ini orang Mu'tazilah ini ya. Allah musta'an. Fahuwa mizanun ma'nawiyun. Maka itu adalah timbangan yang ma'nawi. Ma'nahu al-adl bainal ibad. Maknanya adalah keadilan antara hamba-hamba. Jadi maksudnya menegakkan keadilan timbangan itu. Jadi timbangannya enggak ada. Itu kelompok siapa tadi? Mu'tazilah, hati-hati. Walaysa lahum dalilun illa uquluhum. Mereka enggak punya dalil kecuali akal mereka saja fahum yungkirunahu li'annahum lam yarawul mizan. Ini bayangkan. Jadi mereka orang-orang Mu'tazilah mengingkari timbangan ini karena mereka enggak melihat timbangan. Masa timbangan ada gitu katanya. Allah musta'an. Wa hum la yu'minuna bil ghaib. Mereka sekaligus tidak beriman terhadap perkara ghaib. Wa hadhi afatul ihtimad al-uqul. Inilah penyakit fasadnya orang kalau bersandarkan kepada akal. Kita punya akal gunakan pada tempatnya. Jangan sampai akal kita malah digunakan untuk apa? Mengakal-ngakali dalil. Paham ya? Dalil itu harus apa? Yang bisa menunjukkan akal kita. Paham ya? Jangan sampai justru dalil malah tunduk dengan akal kita. Jangan. Akal kita ditundukkan dengan dalil. Oleh karena itu kalau kita lihat dalil, kok akal kita nggak nerima, jangan nyalakan dalilnya. Akal Akalkan, eh, salahkan apa? Akalnya. Akalnya ini normal tidak? Kurang atau lengkap? Jangan-jangan masih kurang gitu ya. Nah, jadi sangat Keliru dan sangat disayangkan orang-orang aklamiyun yang menolak hadis apa? Dubab. Nah kita lewatin pembahasannya ya. Yang menolak hadis apa? Dubab mengenai lalat yang jatuh di suatu bejana atau sangkir yang ada airnya. Karena salah satu sayapnya itu kan racun, satunya kan obat katanya, suruh kecelupkan. Kata mereka, "Masa sih suruh kecelupkan? Ini kan lalat penyakit ini." Kan banyak kotor, lalat itu kotor katanya. Kita bukan masalah kotor nggak kotornya ya yakini hadisnya sahih. Itu kan perintahnya kalau mau dikonsumsi ditelupkan dulu. Tapi kalau dia nggak mau konsumsi nggak masalah, tapi nggak usah ngingkari hadisnya. Ya enggak? Kan selesai kan? Dia kan nggak ada perintahnya minumlah airnya nggak ada kan? Cuman kalau seandainya mau dikonsumsi ditelupkan dulu karena lalat tersebut salah satu sayapnya itu ada penyakitnya, satunya ada penawarnya. Caranya gitu. Lalat yang bagaimana nih? Ya semua lalat. Hukum globalnya semua lalat, lalat hijau pun gitu juga. Kalau antum mau minum tapi tapi kan perkaranya bukan masalah minum nggak minum. Penjelasan di situ masalah satunya adalah penyakit, sayap satunya adalah penawarnya. Jadi nggak perlu diingkarin akal kita. Paham ya? Kita yakin itu sahih, perkara antum mau minum atau tidak enggak masalah. Yang penting kalau mau konsumsi celupkan dulu. Paham ya? Bukan diminum sama lalatnya tapi ya, celupkan dibuang lalatnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Maksudnya menjelaskan bahwasanya nah salah satu kedua sayap tadi itu ada racunnya, ada penyakitnya, ada penawaran satunya bukan perintah untuk meminum. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ingat baik-baik jangan sampai akal kita justru apa? digunakan untuk mengakal-ngakali dalil. Li'anal mu'mina la ya'tamid 'ala aqlih. Karena orang yang beriman itu enggak menyandarkan kepada akalnya. Wal aqlu dalil, memang akal itu dalil. Akal kita ini dalil ya. Nah, barakallahu fikum dalil ada dua. Dalil sam'i, dalil akli, ya enggak? Dalil sam'i itu Al-Qur'an dan As-Sunnah dalil akli, dalil yang sumbernya dari akal itu pun apa? Tidak boleh berseberangan dengan dalil yang sam'i. Paham maksudnya? Dalil akli itu nggak boleh berseberangan dalil dengan dalil sam'i. Contohnya apa sih masa ada dalil akli ada? Kita bantah seperti orang-orang yang mengatakan Allah Taala di mana-mana. Suruh dia berdoa. Arah tangannya kemana kira-kira Abdul Razak? Ke atas atau kemana? Ke atas. Katanya Allah Taala di mana-mana, Pak. Iya, tapi kan kalau berdoa ke atas, berarti menunjukkan setelah fitrahnya itu, setelah akalnya itu, itu nggak bisa dibohongi. Jadi Allah Taala benar-benar di atas. Dia makan di mana-mana suruh berdoa gini nggak mau dia, atau gini gitu kan, atau ke kanan ini, atau atau ke kanan atau kiri gini nggak mau, karena akalnya itu tadi. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya setelah akal aja orang ketika mengatakan Allah Taala di mana-mana, dia pasti berdoanya tangannya ke atas, menunjukkan Allah Taala di atas. Nah, Allah musta'an. Walakin la yakunu huwa tapi jangan sampai akal itu semuanya akal gitu loh. Akal itu harus tunduk dengan dalil. Akal memang dalil, tapi ingat-ingat dalil akli harus tunduk di atas apa? Dalil yang sam'i. Sam'i itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hunaka asya' la yudrikuhal akal. Di sana ada beberapa perkara yang tidak bisa diraih oleh akal. Fal umur al mukhayyabah. Maka perkara-perkara yang ghaib la yudrikuhu la yudrikuhal akal. Tidak bisa di Nah barakallahu fikum dicakup oleh akal. Fala tuhakim aklaka fiha. Maka jangan sampai kamu menjadikan hukum akalmu dalam perkara ghaib. Wa inna ma yu'tamad fiha 'ala dalil fahasib. Tapi untuk masalah perkara ghaib sandarkanlah kepada dalil. Fa hadha wajhu inkarihim lah. Inilah sisi pengingkaran mereka terhadapnya. Wa 'ala madhhabihim batil dan juga berdasarkan madhab mereka yang batil annalladzi la yusyahidunahu wa la yarawnahu annahum yunkirunah ini mata mereka yaitu sesuatu yang mereka tidak bisa menyaksikan yang mereka enggak melihat mereka langsung mengingkari langsung eh, au yu'awilunahu bi ghairi makna atau mereka mengubah tanpa makna atau mereka mengubah tidak sesuai dengan maknanya wa hum la yunkiruna lafdzul mizan bayangkan mereka enggak mengingkari lafaz mizan mizan itu ada cuman mizan itu maksudnya menegakkan keadilan gitu loh Bukan timbangan yang hakiki kata mereka. Mizan itu ada, cuman makna mizan menegakkan keadilan katanya. Allah musta'an. Li'annahu marada fil Qur'an kama fi qouli ta'ala wal waznu yawma idinil haq. Timbangan itu benar adanya pada hari tersebut. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum dimakan kanu bi ayatina Dan adapun orang-orang yang timbangan nam kebaikannya ringan, kejelekan lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang merugi terhadap diri-diri mereka dengan sebab apa yang mereka dahulu apa? telah mendolimi terhadap ayat-ayat kami. Wa qaulu ta'ala fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah fala yunkiruna lafzul mawazin mereka orang-orang mu'tazilah enggak mengingkari lafaz mizan timbangan itu ada kata mereka cuman enggak ada hakikatnya lalu terus apa katanya mizan timbangan itu menegakkan keadilan maksudnya kata mereka kalau ahli bagaimana? Timbangan itu ada wujudnya hakiki itu loh. Memiliki dua anak timbangan tadi itu itu ahli Kalau orang Mu'tazilah mengatakan timbangan ada, cuman timbangan itu maknanya adalah itu. Masih ada maknanya adalah menegakkan keadilan. Allah musta'an. Walakin yufassirunahu yufassirunaha wa yuharrifunaha an ma'naha. Tapi mereka menafsirkan dan juga mengubah maknanya. Ini mengubah mizan dari makna aslinya. Karena huwa haluhum ma'asail nusus. Sebagaimana adalah keadaan mereka pada seluruh nas-nas atau dalil yang ada, yuharrifunaha an ma'naha sahih. Kebiasaan mereka adalah mengubah Makna mengubah lafaz asli tadi itu mengubah apa makna yang sahih nanti ubah pada makna yang tidak sahih. Amma ahlul haq adapun ahlul haq pemegang kebenaran fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha bahwasanya mereka beriman dengan adanya timbangan-timbangan tersebut sesuai dengan hakikatnya wa yaqiluna kayfiyataha jalla wa ala dan mereka menyerahkan bagaimana bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya terakhir katanya kita wallahu alam. Tadi itu hanya taklibian, mendekatan pemahaman saja. Timbangan memiliki dua anak timbangan maksudnya seperti yang kita bayangkan tapi untuk hakikatnya kenyataannya wallahu a'lam. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.